بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Kepada antum semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena <laughs> di majlis ini kita mengutamakan apa tafsir walaupun eh, apa ziarah itu eh, menurut saya lebih baik yang sebelumnya tafsir tetapi eh, karena waktu kita di sini apa kurang sekali sedikit ada hampir 40 menit 50 menit sampai waktu salat, waktu azan. Karena itu kita um, apa uh, pertama mau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya insya Allah sebahagian ikhwan dan eh, insya Allah membaca ziarat Ali yasin dan akhirnya insya Allah doa uh, penutup majlis kita insya Allah. Kita sudah sampai di surat Al-A'la ayat 13. أعوذ billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى شاء الله untuk majlis ini, untuk malam ini. Tetapi ada sebahagian apa uh, masalah yang penting di kehidupan manusia kalau kita membaca uh, ayat-ayat minggu yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa ada satu pertanyaan persoalan Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keuntungan manusia, kemenangan manusia? Manusia akan menang, manusia akan masuk di surga. Atau tidak menjamin? Tidak. Jawabannya begini. Karena itu kita semua harus membaca dalam salat اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم kenapa karena kita membutuhkan perhatian Allah Subhanahu wa taala walaupun di antara kita sebagai manusia adalah seorang nabi sebagai hamba Tuhan walaupun sebahagian kita sebagai manusia adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang maksum. Kita semua membutuhkan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Illa ma Allah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, semua apa-apa yang diberi kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala apa mencegah apa perhatiannya dari hambanya, dari manusia, kita akan sesat. Semua kita akan sesat. Ada satu masalah. Sebahagian ikhwan mengatakan semua semua apa sahabat akan masuk surga. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjamin mereka masuk surga. Di mana ada sebahagian ayat الله سبحانه وتعالى بفرمان دي سورة التوبة أعطوا سورة الفتح رضي الله عنهم ورضوا عنه الله سبحانه وتعالى مريضي apa daripada mereka apakah ridayat Allah subhanahu wa ta'ala ridha Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka dalam surga? Tidak. Apakah Allah menjamin mereka masuk surga? Tidak. Allah meridai mereka, meridai mereka tentang sebahagian kesalahan mereka di zaman dahulu. Mungkin sebahagian mereka setelah ayat itu mereka maksiat, mereka mungkin apa melawan Islam, Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuk masa depan mereka? Tidak. Berarti masalah itu yang ada di ayat ini. Sanukri'uka fala tansa illa ma Allah. Salah satu jawaban kita. Kita senantiasa walaupun nabi. Walaupun maksum. Walaupun satu hamba yang solih. Senantiasa membutuhkan perhatian Tuhan. Di kehidupan kita. Itulah masalah yang penting. Yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat yang lalu berfirman, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ Maksudnya, di dakwah kita, di amar bil ma'ruf dan naha anil munkar, di semua wajib-wajib kita, senantiasa ada kesulitan duniawi. Kita harus istiqamah. Kita harus doa. Untuk apa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala mempermudahkan kesulitan-kesulitan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala janji untuk masalah tersebut. Berarti kalau kita lihat banyak kesulitan dunia di antara kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan tawassul kita dan dengan doa kita. Dengan per, apa, bantuan, bantuan apa, para maksum. Mempermudahkan masalah-masalah itu di kehidupan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala janji untuk masalah dakwah. Penyebaran Islam, penyebaran agama Islam. Kalau kita mau menyebarkan apa uh, apa eh, semua mazhab mazhab kita di antara uh, ikhwanun ahlus sunnah wal jamaah. Caranya apa? Caranya tawassul, caranya doa. Allah subhanahu wa ta'ala janji untuk mempermudahkan semua kesulitan yang ada di kehidupan apa kita tentang masalah dakwah, tentang masalah amar bil ma'ruf, tentang masalah nahi anil munkar. Wa nuyassiruka lil Yang kedua. Yang ketiga, masalah apa eh, nasihat kita kalau kita mau menasihati orang lain. Kita sudah menjelaskan eh, minggu yang lalu apakah Syaratnya bagaimana kalau kita mau menasihati satu pemuda yang maksiat, yang dosa. Caranya apa? Caranya eh, mungkin seorang apa eh, memilih cara yang baik untuk nasihatnya atau cara yang buruk dengan perkataan yang keras mau menasihati anaknya, temannya, apa tetangganya. Caranya harus baik, tetapi masalah kita di eh, apa tentang uh, ayat itu sampai kapan kita harus menasihati orang itu? Fazakir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fazakir in nafa'ati dzikra kalau kita apa eh, mengira orang itu menerima perkataan kita itulah wajib untuk kita. Kalau kita yakin orang itu tidak menerima sama sekali, tidak menerima perkataan kita, nasihat kita, apakah boleh kita menasihati orang itu? Sebahagian mufassir mengatakan itulah tidak wajib atas kita. Kenapa? Karena orang itu tidak menerima. Sebahagian mufassir mengatakan hukumnya tidak wajib atas kita. Karena syaratnya orang itu harus menerima walaupun satu, dua, tiga persen, walaupun dua persen, tiga persen, walaupun sedikit apa nasihat kita mempengaruhi di jiwa orang tersebut. Walaupun sedikit, kita harus menasihati. Kita harus melarang. Kita harus apa eh, mengusulkan satu hal baik. Mengundang orang itu di jalan baik, di jalan benar. Dan mengajarkan orang itu dengan apa ajaran Islam. Itulah tugas kita. Eh, satu pertanyaan. apakah kita harus apa menunggu nasihat kita harus cepat diterima orang tersebut tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'la, "Fadzakir ya Rasulullah, ingatlah kepada mereka. Ingatkanlah kepada mereka. Fadzakir in nafa'atil zikra. Terus sayadzakaru mayyakhsha. Sayadzakaru maksudnya mereka akan menerima. Berarti di masa depan mereka akan menerima perkataan kita, nasihat kita. Karena bertahap-tahap kita harus menasihati satu orang. Jawabannya bertahap-tahap. Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita lihat di Al-Quran prosesnya tentang masalah riba di empat ayat Allah subhanahu wa ta'ala melarang masalah riba di apa kehidupan ekonomi kita atau masalah hamar dari awalnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman, jangan minum khamar. Tidak. Bertahap-tahap. Di apa? E, tentang empat ayat Allah subhanahu wa ta'ala melarang pelan-pelan masalah minum khamar. Di sini juga begini. Kalau kita mau menasihati anak. Pelan-pelan. Jangan cepat apa tunggu jawabannya anak kita, teman kita. Bertahap-tahap. Pasti, pasti tausiah kita, nasihat kita bermanfaat di kehidupan orang tersebut. Tetapi manfaatnya mungkin kurang awalnya, tapi insya Allah selanjutnya nasihat kita apa akan masuk, akan dalam di apa perbuatan orang tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, manusia di dunia berbeza. Sebahagian manusia sama sekali tidak menerima hak dan kata benar kita. Walaupun orang yang menasihati orang itu adalah Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai Rasul, engkau harus menasihati mereka. Fadzakir. Terus, tetapi sebahagian orang, sebahagian manusia, walaupun penasihat orang tersebut tersebut adalah nabi, adalah rasul. Walaupun kata nasihat orang itu adalah Al-Quran. Tetapi mereka tidak menerima Al-Quran. Tidak menerima hak. Senantiasa berjalan di jalan batin. Itulah kebiasaan manusia. Karena itu jangan sedih. Jangan khawatir tentang nasihatmu. Kalau kita lihat kehidupan apa Nabi Nuh Berapa umurnya Nabi Nuh? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut. Nabi Nuh. Berapa lama ber, apa, menundang di antara rakyatnya. Di antara apa, kaumnya. Walakad arsalna Nuhan ila qawmihi. falabisa bihim alfa sanatin illa khamsina ama. Selama sembilan seratus sembilan ratus lima puluh tahun beliau dakwah. Dakwah. Tabligh. Di antara kaumnya Nabi Nuh. Tapi di sebagian riwayat ada orang-orang yang menerima perkataan Nabi Nuh berapa jumlah mereka? Ada di sebagian riwayat sekitar 10 orang saja. Sekitar atau <laughs> 13 orang menerima perkataan Nabi. Berarti satu orang per 100 tahun. Astagfirullahalazim. Bagaimana keadaan kita? Apakah nasihat kita lebih berat daripada nasihat Nabi Nuh? Itulah lisan Nabi. Karena itu karena itu kita harus uh, uh, berusaha untuk menasihati orang-orang lain. Walaupun orang itu mungkin sedikit menerima perkataan kita. Tugas kita berat tentang apa? Kata nasihat. Tentang amar bil ma'ruf dan naha anil munkar. yatajannabuhal asqa. Dan di ayat-ayat selanjut ini Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflaha man tazakka. Saya membaca ayat-ayat ini dulu kemudian saya menerjemahkan insyaallah ayat-ayat ini selanjutnya. Kita mau menghadiahkan pahala majlis ini kepada Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam Kita menyebutkan nama Imam Husain.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 Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Kata tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia ingat nama Tuhannya. Lalu dia sembahyang. Bal tu'siruna al-hayat dunya. Tetapi kamu, orang-orang kafir maksudnya, memilih kehidupan duniawi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Inna hadha la fi al ula. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Itulah terjemahan saja. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 14. Apa? Terus dan 15. Berfirman, Qad aflaha man tazakka. Kata falah di bahasa Arab maksudnya keuntungan. Manusia akan beruntung akan beruntung. Dengan tiga syarat. Tiga syaratnya Allah subhanahu wa ta'ala apa meletakkannya di dua ayat. Qad aflaha. Siapa yang beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Pada hari akhirat. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang pertama, man tazakka. Siapapun yang membersihkan dirinya ruhnya, jiwanya. Yang kedua, wa dzakarasma rabbih. Yang kedua, orang yang meninggal Allah Subhanahu wa taala. Zikir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fasalla. Fasalla maksudnya orang yang salat. Orang orang yang salat. Berarti tiga hal itu, tiga masalah itu tazkiyah, kata tazkiyah yang kedua kata apa zikir yang ketiga sifat salat harus berada di suatu manusia karena hasilnya orang itu masuk surga karena hasilnya orang itu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala tiga syarat di kehidupan manusia ada beberapa tafsir maksudnya apa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman qad aflaha man tazakka. Tazakka itu maksudnya apa? Karena tazkiyah itu dari zakat. Kita wajib atas kita tentang sebahagian apa barang-barang uh, dunia, barang-barang rumah. Kita harus membayar zakat berbeda dengan khumus. Zakat itu uh, bahagian uh, harta kita yang kotor. Tapi humus itu yang suci. Kita harus membayar humus eh, kepada marja kita. Tetapi zakat itu betapa baik kita uh, memberi kepada orang-orang miskin dengan tangan dirinya, diri kita. Dan zakat itu maksudnya kebersihan. Berarti kita kalau kita mem, apa, memberi zakat, zakat itu salah satu zakat itu zakat sunnah, zakat mustahab itu eh, kita dengan zakat itu mau membersihkan harta kita. Tetapi tazkiyah itu sebenarnya kita mau membersihkan jiwa kita. Dan zakat itu juga eh, akan kembali ke jiwa manusia. Karena dengan zakat itu kita eh, mengeluarkan sebahagian sifat buruk tentang masalah ekonomi dari apa eh, diri kita, dari eh, jiwa kita. Sebenarnya itulah juga masalah jiwa, kebersihan jiwa, zakat itu. Dan eh, Tazkiyah itu adalah kita menyucikan pikiran kita, keyakinan kita. Semua apa-apa yang ada di hati kita dari maksiat, dari kotoran. Itulah namanya tazkiyah. Itulah salah satu tafsirnya. Berarti kalau kita mengatakan orang itu tazkiyah, tazkiyah dirinya, maksudnya dengan satu tafsir orang itu menjauhkan semua maksiat dari kehidupan dirinya. Semua apa yang uh, anti akhlak dari kehidupan dirinya. Itulah namanya tazkiyah. Tafsir kedua tazkiyah maksudnya di ayat ini orang yang membersihkan jiwanya dari syirik. Itulah tafsir kedua. Karena surat itu surat Makkiyah itu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala di tazkiyah di ayat ini maksudnya orang itu jauh dari syirik. Dan syirik itu apa mungkin maksudnya syirik jali yang jelas orang yang uh, apa uh, ibadah berhala atau maksudnya syirik khafi, syirik yang disembunyikan kita, maksudnya ria. Semuanya syirik. Kalau seorang salat tapi beberapa person salat itu niat salat itu untuk misalnya cigunya, untuk bapak ibunya, <laughs> untuk orang-orang yang melihat orang tersebut. Itulah namanya ria. Syirik itu. Berarti kita memasukkan orang-orang satu makhluk di apa e, bersama Tuhan kita di masalah ibadah. Itulah salah satu syirik. Karena itu kita harus apa mempunyai tauhid ibadi. Berarti semua ibadah kita harus e, kita mendapatkan tauhid di ibadah kita. Tidak e, ada syirik di kehidupan di ibadah kita. Itulah tafsir kedua tentang tazkiyah. Tafsir ketiga sebagian mufasir mengatakan mungkin maksudnya itu tazk, qad aflaha man tazakka. Maksudnya zakat. Bukan tazkiyah jiwa. Maksudnya zakat. Kita memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Dan tafsir keempat yang ada sebahagian tafsir tentang tafsir itu maksudnya zakatul fitrah. Berarti hari uh, apa Idul Fitri kita harus membayar zakat itu dulu, kemudian zikir dan takbir, dan kemudian salat itu. Salat itu maksudnya salat idul fitri. Dan itulah tafsir ketiga. Apa tafsir keempat. Apa yang benar, semuanya boleh. Kita menerima semuanya. Dan kita <laughs> menerima semua tafsir. Itulah فا آيات آيات القرآن دن معنان يلو سكالي معنان يدالا ممكن معنان يلاحين يا تفسير كرتما تفسير كدوا تفين باتين يا تفسير كديكا دن تفسير كامبا دن سموان يا بوله كيتا ما مشوك كان دي تفسير آيات آيات ترسبوت قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قالوا كيتا مليحة آيات آيات لاين دي القرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala di ayat pertama surat Al-Mu'minun berfirman, Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mu'min akan beruntung atau sudah beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman. Berarti iman kita iman kita akan dilengkapi dengan masalah tazkiyah dengan masalah zikir dan dengan masalah salat. Kalau maksudnya di ayat pertama surat Al-Mu'minun. Qad aflah al-mu'minun dengan tiga syarat ini. Orang mu'min itu beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seorang mu'min membersihkan dirinya dari maksiat. Yang kedua, senantiasa orang mukmin zikir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang mukmin senantiasa salat. Itulah apa? Tafsir lain tentang masalah uh, kata falah itu di Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 16 berfirman. بل تؤثرون الحياة الدنيا. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan satu kaidah tentang keuntungan manusia. Tetapi faktanya manusia bagaimana? Di ayat ini bal tu'siruna al-hayat dunia Allah Subhanahu wa taala mau menceritakan fakta manusia di dunia ini, di alam ini. Bagaimana keadaan manusia? Manusia, wahai manusia, engkau senantiasa memilih dunia. Mengutamakan dunia dibandingkan dengan akhirat. Itulah ke kebiasaan manusia. Bal tu, kata isar, kata isar, seruna maksudnya isar. Isar satu sifat baik di kehidupan manusia. Kita mengutamakan selain kita dibandingkan dengan kita, diri kita. Misalnya, saya haus, orang itu juga haus. Saya mengutamakan orang itu. Saya memberi air kepada orang itu. Kemudian aku minum air. Itulah namanya isar di bahasa Arab. Kalau kita melihat sejarah Islam, Ahlul Bait mengutamakan yatim miskin, asir. memberi makanan dirinya kepada mereka dulu dan mereka membuka puasa dengan air saja itulah ayat Al-Quran yut'imuna ta'am ala hubbi kata ala hubbi maksudnya isar mereka ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira tetapi isar apa asal Katanya maksudnya mengutamakan. Mengutamakan apa? Manusia biasanya mengutamakan dunia atas akhirat. Itulah kebiasaan manusia. Adat manusia begini. Manusia senantiasa berjalan, berusaha untuk kehidupan dunianya. Bal tu'thiruna al al dunia tetapi Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya menasihat manusia wal akhiratu tetapi akhirat itu padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal inna hadha semua nasihat-nasihat itu mungkin nasihat terakhir wal akhirat mungkin nasihat tentang keuntungan manusia mungkin ada beberapa tafsir inna hadha semua nasihat itu lafaz suhuf al-ula di kitab-kitab sebelumnya Islam, sebelumnya Al-Quran ini. Suhuf Ibrahim wa Musa. Khususnya kitab Nabi Ibrahim dan kitab Nabi Musa. Kata suhuf itu jama. Jama. Tunggalnya adalah sahifah. Sahifah maksudnya satu kertas yang kita menulis atasnya. Ada tulisan di atasnya. Itulah kertas, itu sahifah. Surat kabar namanya sahifa. Kita melihat di sejarah Islam sahifat Imam Ali alaihi salatu wassalam. Sahifat Imam Ali apa? Sebagian orang ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, oh, itulah Quran yang kedua di antara orang Syiah. Oh, itulah kedudukan mereka. Kedudukan Wahabiyah di hadapan Syiah. Sahifah Imam Ali apa Quran yang tertulis Imam Ali karena Imam Ali sebagai apa kutabul Quran salah satu kutabul Quran dan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kesyahidannya Rasulullah beliau sudah menulis Quran dulu kemudian keluar dari rumah itulah salah satu tugas Amir al Mu'minin harus melengkapi Quran itu dulu itulah namanya sahifat Imam Ali sahifat Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra. Itulah namanya Quran Syiah. Kan? Sahifah Fatimah Zahra salah satu namanya Sayyidah Fatimah Zahra adalah muhaddathah. Katalah kata muhaddathah. Sifat itu muhaddathah itu karena apa? malaikat malaikat senantiasa dialog sama Fatimah Zahra. dan dialog itu sudah tertulis Amir al-Mu'minin di sisi Fatimah Zahra. Itulah namanya sudah terjadi dengan kata sahifat Fatimah Zahra. Berarti itulah dialog-dialog Fatimah Zahra sama para malaikat. Berbeda dengan Quran. Kita ya, kita itu itulah kata kita. Itulah bukan Quran. <laughs> Dan itulah kedudukan kedua di uh, dari sisi Wahabiyat itu. Tak ada sebahagian hal yang lain uh, saya lihat dulu dan kemudian kita tanya jawab ada beberapa menit tentang nah, apa uh, tafsir kita insyaallah tanya jawab. Ada di sebagian riwayat dari Imam Ridha misalnya Imam Ridha alaihi salatu wassalam Imam Ridha alaihi salatu wassalam menafsirkan kata salat itu dengan satu tafsir. Satu tafsir itu. Bukan asalnya, asalnya salat itu. Tapi satu tafsir dari Imam Rizal, hadis Imam Rizal. salat itu maksudnya salawat kita. Kita salawat dan salam kepada Rasulullah dan Ahlul bayt Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Seterusnya zikir Allah subhanahu wa ta'ala bertambah bagi kita salawat atas Rasulullah dan Ahlul bayt dan kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran di semua tempat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yuqimuna salah wa yu'tuna zakat. berarti zakat itu setelah salat kita tetapi di ayat-ayat ini kita melihat zakat sebelumnya salat Qad aflah man tazakka wa zakalas marabi terus فصلى Kenapa? Karena di hari raya Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala mengutamakan apa? milik dan rizki orang-orang miskin dulu kemudian salat. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala firman Allah. Allah Subhanahu wa taala apa? memilih rizki orang-orang miskin dulu kemudian salat kita bersembahyang. Dan itulah masalah penting. Tu'sirun al-hayat dunia. Manusia senantiasa memilih dunia. Apakah dunia itu baik atau buruk? Baik. Tapi kalau kita menggunakan dunia untuk mendapatkan akhirat, itulah baik. Kalau kita memilih dunia aja, itulah buruk. Karena itu kita melihat riwayat-riwayat kita yang hukbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia. Kita mencintai dunia. Itulah akar dan asal semua maksiat-maksiat kita di dunia. Berarti semua maksiat dunia asalnya akan kembali ke apa? Cinta dunia kita. Itulah hawa nafsu dan kita da'udhu billah min hubbid dunya dan min شرور anfusina semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi akibat baik khatimah baik kepada kita semua sekeluarga sama teman-teman sama ahlul bait semua إن شاء الله اطرح دعاء كتاب بحق محمد وآل محمد وعجل فرجهم عفا فلجهم عفوا sudah terlambat كتاب ada tanya jawab kita siap إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم syukuran diucapkan kepada Ustaz Rabbani atas uh, jelasah pada malam ini. Uh, jadi kepada para hadirin yang uh, ada soalan, bolehlah uh, kita manfaatkan masa 10 minit ini untuk ditanyakan kepada Ustaz Rabbani. Jadi kepada siapa yang ada soalan, dipersilakan. Uh, Ustaz Rabbani, uh, saya ada satu soalan. Ber... Silakan. Okey, baik. Pada ayat 14, Uh, qad aflaha man uh, tazakka jadi tadi kita telah ber, ustaz telah berbicara tentang uh, zakat dan sebagainya jadi persoalan saya uh, dalam ahkam kenapa zakat yang dikeluarkan oleh yang bukan Said tidak boleh diberikan kepada Said? Ha, itu persoalannya. Eh, jawabannya jelas. Kan? Saya sudah menjelaskan. dan eh, <laughs> menjawab tentang persoalan ini di perkataan saya, eh, kita sudah mengatakan kita mempunyai sebagian ayat Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala setelah masalah salat eh, menasihati kita tentang zakat itu. Aqimus salah wa atuz zakah, Seterusnya salat Allah Subhanahu wa taala berfirman zakat. Zakat itu maknanya umum. Berarti kita harus membayar zakat. Zakat itu termasuk apa? Termasuk uh, zakat wajib, zakat mustahab. Termasuk khumus dan zakat yang diistilahkan di antara kita. Berarti khumus juga pakai di kata zakat itu. Kita harus membayar semua apa tugas kita, wajib kita tentang masalah ekonomi kepada orang-orang miskin. Mungkin masalah itu adalah humus, mungkin masalah itu ada zakat, mungkin masalah itu zakat mustahab itu. Semuanya aqimus salah. Aqi apa atus zakat itu. Eh, ada satu masalah. Ada perbedaan di antara humus dan zakat kita. Zakat kita Salah satu zakat itu adalah zakat sunnah dan zakat wajib. Kedua-duanya namanya zakat itu. Sedekah. Sedekah itu namanya zakat. Tapi zakat yang mustahab. Tapi humus berbeda dengan zakat. Humus itu satu bahagian yang suci. Satu bahagian yang apa sangat-sangat baik di harta kita kita mengeluarkan dan memisahkan bahagian yang suci dari harta kita dan membayar kepada apa kantor marja misalnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat humus di surat Al-Anfal berfirman uh, ayatnya berapa? Ayatnya mungkin 41 atau 2. Saya lihat surat Al apa Anfal ayat eh, apa ayat eh, empat puluh satu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'lamu annama ghanimtum min syai' terus khumus itu milik siapa? Fa'anna lillahi khumusahu yang pertama milik Allah. Fa'anna lillahi yang pertama khumus milik Tuhan. Yang kedua وقال للرسول ميلي رسول الله تروس سرانجونيا لذي القربى يتامى مساكين وابن السبيل دان سموا مفسر شيعة دان أهل البيت من نفسير كان ذي القربى إتو يتامى إتو مساكين إتو ابن السبيل إتو مقصود نيا keturunan-keturunan Rasulullah yang sayyid. Berarti khumus itu hak siapa? Hak Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Yang kedua, hak Rasulullah dan para sayyid. Berarti kalau kita mau memberi sedekah kepada orang-orang yang sayyid, Apakah boleh kita memberi zakat kita kepada mereka? Tidak. Hak mereka adalah humus. Humus itu dibayar orang-orang yang layak untuk memba apa, eh, membayar kepada mereka humus kita. Ini yang pertama. Yang kedua, zakat. Zakat itu kekotoran harta. Karena zakat itu membersihkan harta kita. Caranya apa? Kita harus mengeluarkan harta yang kotor dari harta kita. Itulah namanya zakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di beberapa ayat. Misalnya salah satu ayat itu adalah di surat Az-Zariyat. Begini bahwa wa fi amwalikum dalam harta kalian hak hakun lisaili wal mahrum. Hak dan milik orang-orang miskin dan orang-orang mahrum. Mereka mereka mempunyai hak di harta kita. Itulah namanya zakat. Karena itu kalau seorang tidak membayar zakat, tidak membayar humus, hak itu campur, campur dengan hak konas. Hak konas maksudnya hak orang-orang miskin yang biasa dan hak orang-orang yang sayyid. Berarti dua hak berada di harta-harta kita. Di uang-uang kita. Caranya apa? Kita harus mengeluarkan humus dan zakat dari harta kita. Sebahagian zakat itu zakat sunnah, sebahagian zakat itu zakat wajib. Karena itu di apa zakat fitrah zakat karena sebagian uh, eh, orang uh, Islam, orang Muslim, sayyid itu mereka miskin. Caranya apa? Caranya begini bahwa di zakat fitrah itu penanggung jawab memisahkan zakat fitrah orang-orang sayyid dengan orang yang bukan sayyid. Kalau kita mau memberi zakat fitrah kita kalau kita apa eh, apa seorang sayyid karena sayyid itu zakatnya berbeda dengan orang yang bukan sayyid. Itulah tentang masalah zakat fitrah saja. Tentang masalah humus dan tentang maka masalah zakat itu perbezaannya sudah jelaskan antum. Tentang masalah zakat fitrah itu sudah terpisah di antara para malja apa zakat para orang-orang sayyid dengan orang-orang biasa. Karena itu zakat sayyid itu sudah bayar kepada orang-orang miskin yang sayyid dan orang zakat biasa kepada orang-orang miskin biasa. Itulah hukum syar'inya. Syukur Ustaz atas eh, penjelasan itu tadi uh, apakah Ustaz uh, masih punya masa untuk soalan? Di, ya, di, ya, di iya. sini ada satu soalan. Baik. ada satu soalan lain. Baik, uh, eh, Anda bacakan ya. Uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa makna sebenarnya yang dikatakan suci diri di dalam ayat uh, ayat 14 tadi itu, qad aflaha man tazakka. Itulah saya harus kembali ke apa penjelasan kita di <laughs> tafsir. Hmm karena ada empat tafsir. Saya jangan cepat mungkin eh, ikhwan eh, Tuan Zainal Ali eh, mungkin waktu itu eh, belum masuk di antara kita. Mungkin. Eh, kita sudah menjelaskan eh, qad aflaha man tazakka sesungguhnya beruntunglah siapapun yang membersihkan dirinya Itulah maknanya. Dan tafsirnya ada empat tafsir. Yang kita sudah menjelaskan empat tafsir itu. Tafsir pertama adalah telah beruntung siapapun yang membersihkan dirinya dan jiwanya dari apa? Dari maksiat. Dari apa-apa yang anti akhlak. Anti kemanusiaan. Berarti orang itu menjauhkan semua sifat buruk dari jiwanya. Itulah tafsir pertama. Tafsir kedua, tadaka itu maksudnya membersihkan dirinya dari syirik. Itulah tafsir kedua. Berarti semua syirik. Syirik jali. Dan syirik khafi itu harus jauh dari perbuatan-perbuatan kita. Dari pikiran kita dari ibadah-ibadah kita. Kalau kita syirik, misalnya saya beri contoh, misalnya seorang salat, tapi salatnya di kelihatan umum, mungkin orang itu sombong, orang itu misalnya apa ria, itulah salah satu syirik. Kita harus membersihkan jiwa kita dari syirik, dari dia. Karena itu kita harus memasukkan ikhlas. Tulus hati. Dalam semua ibadah kita. Itulah yang ketiga. Kedua. Ketiga. Ketiga dan keempat tentang masalah zakat. Ketika masalah zakat umum. Qad aflaha man tazakka. Sudah beruntung, telah beruntung siapapun yang membayar, membayar sedekah. Memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Dan keempat itu sedekah Maksudnya zakat fitrah itu. Itulah eh, apa sesuai sebahagian riwayat yang kita sudah menjelaskan riwayat itu misalnya dari Imam Sadiq alaihissalam yang beliau menafsirkan satu tafsiran yang uh, ada di bawah ayat itu dengan tafsir zakatul fitrah dan eh, ayat-ayat uh, itu tentang hari raya Idul Fitri. Kita harus membayar zakat, terus wa zakara asma rabbi maksudnya kata takbir takbir yang kita selanjutnya zakatul fitrah kita berkumpul dan eh, memanggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, alladhi ala ma hadana, seterusnya. Dan kemudian, fasalla, salla itu sudah ditafsirkan di tafsir Imam Sadiq alaihi salatu Wasalam dengan tafsir salat Idul Fitri. Itulah tafsir keempat. Ada satu persoalan atau tidak? Insya Allah nanti. <laughs> Kalau ada, insya Allah karena waktu salat. Baik, insya Allah. Ah, syukran Ustaz atas ah, penjelasan itu tadi. Baik kepada kepada para hadirin jika ada persoalan lagi bolehlah letakkan di dalam uh, grup WhatsApp untuk Ustaz Rabani menelitinya. Uh, kita telah pun sampai di penghujung majlis pada malam ini. uh, Ustaz Syed Hussein memandangkan uh, Ustaz Hasan terpaksa beredar atas sebab-sebab tertentu dan juga ketiadaan Ustaz Rabadi. Uh, boleh tak kalau kita nak mempelawa Ustaz uh, Syed Hussein untuk membacakan doa sebagai penutup? Uh, boleh insyaAllah. InsyaAllah sama-sama kita akan baca doa. Uh, doa yang begitu ringkas tapi memiliki makna yang sangat mendalam. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك Ya Allah, kenalkanlah padaku diri engkau, jiwa engkau. فإنك إن لم تعرفني نفسك Maka jika engkau tidak mengenalkan aku kepada diri, kepada diri engkau, Lam a'rif nabiyak. Nescaya aku tidak mengenali Nabi engkau. Allahumma arifni nabiyak. Wahai Allah, kenalkanlah kepadaku Nabi engkau. فإنك إن لم تعرفني نبيك maka jika engkau tidak kenalkan kepada aku Nabi engkau lam arif rasulak maka aku tidak mengenali utusan engkau rasul engkau Allahumma arifni rasulak ya Allah kenalkanlah aku kepada rasul engkau fa innaka illam tu'arifni rasulak maka jika engkau tidak kenalkan kepada aku rasul engkau lam arif hujjatak maka aku tidak akan mengenali hujjah engkau Allahumma arifni hujjatak ya Allah kenalkanlah kepada aku hujjah engkau fa inlam tu'arifni hujjatak maka jika engkau tidak kenalkan kepada aku hujjah engkau ضللت عن ديني نسيه أكو أكل سفاد دلم أقام صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Syukuran diucapkan kepada Ustaz Syed Husin Al-Hadad atas bacaan doa sebagai penutup majlis pada malam ini. Syukuran diucapkan kepada penganjur dan juga buat para hadirin yang sudi bersama menimbul ilmu pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Akhir sekali sebagai penutup bagi malam ini kita sudahi dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته